Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadith karya Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau wa akhirus sahabah mautan al-itlaq. Sekarang kita akan menyebutkan enam sahabat-sahabat yang meninggal dunia secara mutlak. Nah, siapa yang paling terakhir? Pertama Disebutkan situ Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Amir bin Wasilah Al-Laitsi mata di Mekkah. Beliau meninggal di Mekkah pada tahun 110 Hijriah. Fahuwa akhiru man mata di Mekah. Jadi sahabat yang paling terakhir meninggal di Mekah Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Paham ya? Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Berikutnya, wa akhiru man mata bil Madinah. Sahabat yang paling terakhir di kota Madinah meninggal Mahmud bin Rabi Al-Ansari Al-Khazraji. Paham ya? Mahmud bin Rabi Al-Ansari Al-Khazraji. Mata sana beliau meninggal pada tahun 99 Hijriah. Paham? Nah, di Madinah. Wa akhiru man mata bisyam fi Dimashq. Dan yang paling terakhir meninggal di Nam barakallahu fikum Syam, yaitu di eh, kota Damaskus Wasilah Ibn Asqa al layfi Wasilah bin Ibn Asqa al layfi Paham ya Wasilah Ibn Asqa al layfi mata sanah beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Mahfum insyaallah? Naam. Wabi Hims. Ini juga masih kawasan kawasan apa? Syam. Abdullah bin Busr Al-Mazini. Abdullah bin Busr Al-Mazini pada tahun 96 Hijriah. Wa akhiru man mata di Basrah. Yang paling terakhir meninggal di Basrah dari kalangan sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik ma'ruf sahabin jalil. Meninggal pada tahun 93 Hijriah. Wa akhiru man mata bil Kufah. Yang paling terakhir dari kalangan sahabat yang meninggal di Kufah Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami. Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami yang beliau meninggal pada tahun na barakallahu fikum 87 Hijriah. Naam. Wa eh, naam. Kemudian wa akhiru man mata di Mesir yang terang-terakhir meninggal di Mesir Abdullah ibn Harith ibn Juz'in Az-Zabidi. Eh, Abdullah ibn Harith ibn Juz'in Az-Zabidi meninggal enam sahabat yang paling terakhir meninggal di Mesir pada tahun 89 Hijriah walam yabqa minhum ahadun ba'da ba'da sanati nam barakallahu fikum sanati 'ashrin wa mi'ah tidak ada tersisa seorang pun setelah apa setelah nam setelah tahun 110 Hijriah liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya, falamma salima qama faqal. Kemudian tatkala beliau salam kemudian berdiri seraya berkata, "Ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'a ra'sa mi'ati eh, ra'sa wa eh, inna ra'sa wa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa al-yawm 'ala dhahril ardi ahad. Artinya aku diperlihatkan kalian pada malam kalian ini bahwasanya di ujung 100 tahun nah barakallahu fikum dari tahun-tahun yang ada tidak tersisa dari kalangan orang seorang pun nah yang pada hari ini di muka bumi ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu Na'am barakallahu fikum sudah disebutkan di situ bahwasanya setelah 100 kurang dari 110 Hijriah itu enggak ada tersisa dari kalangan sahabat lagi. Paham ya? Itu diucapkan waktu itu. Diucapkan waktu itu na'am barakallahu fikum. Ayo. Muttafaqun alaih. Wa kana dzalika qabla mautih bisyahrin. Waktu itu hal tersebut diucapkan sebelum Rasulullah meninggal dengan apa? Kurang lebihnya sebulan sebelum meninggal. Kamarul Muslimun min hadis Jabir sebagaimana riwayat Imam Muslim dalam hadisnya Jabir. Intinya, nah barakallahu fikum, satu korn, satu generasi itu 100 tahun, satu abad. Paham ya? Berarti kalau tiga abad berapa tahun? 300 tahun. Nah, kalau 10 abad 1000 tahun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih seputar faedah dan tujuan mengenal sahabat yang paling terakhir meninggal dunia itu tujuannya apa? kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Naam. Subhanallah, Alhamdulillah, bihamdihi asyhadu